اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء Ya Allah jauhkanlah aku dari kejelekan-kejelekan akhlak hawa nafsu hawa nafsu dan penyakit-penyakit berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan akhlak dari hawa nafsu dan dari penyakit. Hawa nafsu akan merusak rohaninya, agamanya, sedangkan penyakit akan merusak badannya. Maka berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang merusak jasmani maupun rohani dan dari akhlak-akhlak yang jelek. Juga dengan sanadnya masih oleh Nabi Asim pada Abu Barzal Aslami menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Kata beliau oleh salatu salam dalam kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda termasuk apa yang aku khawatirkan atas kalian. Inna mimma akhsha alaikum butunakum. Katakanlah Nabi SAW dengan kalimat ba'di setelahku. Yang aku khawatirkan atas kalian setelahku, sepeninggalku adalah butunakum, perut-perut kalian, wa furujakum, kemaluan-kemaluan kalian, wa mu'dilatil ahwa. Mu'dilat adalah hawa-hawa nafsu yang menyimpangkan maka Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya pada tiga perkara ini. Pertama perut. Kalau sudah orang mementingkan perutnya, naudzubillah, nggak peduli halal atau haram, dia makan. Kalau sudah mementingkan kemaluannya, dia tidak tahu halal atau haram, apakah dia mahram atau bukan mahram, apakah dia halal baginya atau tidak halal baginya, dia nggak peduli. Yang ketiga hawa, kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, maka dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Terseret oleh hawa nafsunya ke jalan-jalan sesat. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul Iqtiqad Al-Sunnah wal Jamaah dengan sanadnya kepada Tawus menyatakan Ketika ada seorang yang berkata kepada Ibn Abbas, Alhamdulillah, Alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah, yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kepada para sahabat. Maka Ibn Abbas membantahnya dengan kalimat, Kullu hawan balalah. Semua hawa nafsu sesat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Orang tadi mungkin memaksudkan bahwa kami bersyukur karena kami mengikuti kalian wahai para sahabat. Tetapi bahasa yang dipakai salah. Menyatakan alhamdulillah alladzi ja'ala hawana ala hawakum. Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kata Ibn Abbas, kullu hawa banala. Semua hawa nafsu sesat. Tidak hawa nafsu kalian, tidak hawa nafsu para sahabat, tidak hawa nafsu siapapun. Kullu hawa banala. Nabi SAW tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Apa ayatnya? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengikuti atau tidak berbicara dari hawa. Tidak mengikuti hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu. Melainkan wahyun yuha, melainkan wahyu diwahyukan kepadanya. Demikian pula para sahabat mereka tidak mengikuti hawa nafsunya. Mereka para sahabat mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kata Ibn Abbas, kullu hawa dalalah. Semua hawa nafsu sesat. Masih dalam kitab yang sama, Usul Iqad Al-Sunnah wal Jamaah. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ibn Umar. Qala Ibn Umar, Ma farihtu bi syai'in من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء قد ابن عمر aku tidak gembira di dalam Islam ini yang lebih dahsyat gembiranya kecuali selamatnya hatiku dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut Lihat ucapan beliau. Ma farihtu bi syai'in al-Islam, Ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un al hawa. Aku tidak bergembira di dalam Islam ini. Yang lebih dahsyat gembiranya. Tidak ada yang lebih daripada selamatnya hatiku dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut. Ada kalimat tersebut berpakai isyarah hadhi al ahwa <laughs> Ini hawa nafsu, hawa nafsu yang sudah muncul yang disaksikan oleh Ibnu Umar. Apa sudah muncul ketika itu? Sudah ada muncul di sana Syiah Rafidah, sudah muncul Khawarij dan sudah muncul Qadariyah. Sebagaimana dinukil dalam kitab sahih bahwa ketika disampaikan kepada Ibnu Umar tentang Qadariyah bahwa di Kufa sana ada orang yang berkata anna qadar bahwa tidak ada takdir bahwa semua perkara ini on terjadi begitu saja maka Ibnu Umar menyatakan sampaikan pada mereka demi yang Ibnu Umar bersumpah dengannya. Dan demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengan namanya. Sampaikan pada mereka bahwa Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni. Sampaikan pada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku dan sampaikan pada mereka bahwa mereka nggak akan diterima amal ibadahnya walaupun berinfak segunung Uhud emas hingga mereka mau beriman kepada takdir. Itu hawa-hawa nafsu yang dimaksud. Maka kata beliau, aku gembira. Karena selamatnya hatiku dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut. Hawa nafsu Syiah Rafidah, ya, hawa nafsu Khawarij dan hawa nafsu Qadariyah dan sejenis mereka. Dinukilkan pula dengan sanadnya masih dalam kitab usul al-tiqadah sunnah wal jamaah sampai kepada Taus. Beliau berkata, "Ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa 'adahu." Allah tidak menyebutkan kalimat hawa di dalam Al-Qur'an kecuali selalu disercah. Silakan. Kamu klik komputermu, Cari kalimat hawa. Apa ada yang baik? Selalu jelek. Sebab hawa yusamma hawa li'annahu yahwi bi sahibihi finnar. Hawa nafsu disebut dalam bahasa Arab dengan hawa dari kata yahwi, menyungkurkan pelakunya. Maka disebut hawa. Karena selalu menyungkurkan pelakunya sebagaimana disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai menukil ucapan dengan riwayatnya kepada Sya'bi. Qal berkata Sya'bi, "Innama summiyatil ahwa'u li'annaha tahwi bisahibiha finnar nar." Ya ucapan Sya'bi. Summiyatil ahwa dinamakan hawa, hawa nafsu, dinamakan hawa Li'annahu yahwi atau li'annaha tahwi bisahibiha karena dia menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Hawa dari kata yahwi. Yahwi itu menyungkurkan. Tahwi bisahibiha finnar menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Sehingga apa definisinya hawa kalau begitu? Definisinya nggak ada definisi kecuali selain kebenaran hawa. Kalau ini kebenaran, yang berbeda dari kebenaran, yang menentang kebenaran, yang menyelisih kebenaran, hawa. Apakah dorongannya dorongan perasaan, ataupun dorongannya dorongan pikiran, atau dorongannya dorongan taksub, atau dorongannya dorongan taklid, atau dorongannya apapun, kalau dia menyelisih kebenaran itu hawa. Jadi apa definisinya? Pokoknya selain hak. Selain hak, hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Abu Aliyah pernah berkata, "Ma adri ayil ghanimaini alaiya awam, Sungguh aku tidak tahu pemberian mana yang lebih besar yang Allah berikan kepadaku. Id akhrajani Allahu min asy-syirki ila al-Islam aw fil islami an yakuna li fihi hawa. Aku tidak tahu mana yang lebih besar pemberian Allah yang pertama ketika Allah memberikan hidayah kepadaku ke dalam Islam. Yang kedua ketika Allah menyelamatkan aku dalam Islam dari hawa nafsu. Kata beliau, la adri. Ayul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu mana yang lebih besar. Kalimat aku tidak tahu mana yang lebih besar, maknanya kedua-duanya besar. Orang dapat hidayah ke dalam Islam itu nikmat besar. Tetapi kalau dalam Islam jadi khawarij. Dalam Islam jadi syiah rafidah. Dalam Islam jadi sufi. <laughs> Ujung-ujungnya kembali kepada kekafiran lagi. Iya kan? <laughs> Dari kufur masuk Islam, dalam Islam masuk kufur. <laughs> Maka kata Abu Aliyah, La adri ayil ghanimaini a'zam. Aku tidak tahu mana yang lebih besar dari pemberian Allah terhadapku. Apakah hidayah ke dalam Islam atau ketika Allah selamatkan aku dalam Islam dari hawa yang artinya hidayah di dalam Islam <laughs> apakah ketika aku diberi petunjuk oleh Allah ke dalam Islam atau ketika aku diselamatkan di dalam Islam dari hawa maka <laughs> Ketika kita sudah diberi hidayah yang pertama Yaitu hidayah ke dalam Islam Alhamdulillah kita jadi kaum muslimin. Alhamdulillah kita kenal salat, kenal puasa, kenal akidah ahli sunnah. Maka pegang itu kuat-kuat. Amdu alaiha binawajil. Gigit dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat dan jangan sampai lepas. Jangan sampai kita terseret kembali kepada kekuburan melalui kebidahan-kebidahan. Jangan sampai terseret kembali kepada kesesatan melalui berbagai macam syubhat-syubhat. Qul disebutkan oleh Ibnu Sirin masih dalam sumber yang sama usul kepada al-sunnah wal jamaah kata beliau kata Ibnu Sirin lau kharaja dajjal kalau keluar dajjal nanti la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa kau akan lihat bahwa yang mengikuti mereka nanti adalah ahlul ahwa kata Ibnu Sirin rahimahullah Nanti kalau Dajjal muncul, yang akan jadi pengikut Dajjal itu adalah ahlul ahwa. Yang pikirannya hawa nafsu akan terbawa dengan Dajjal dengan mudahnya. Menawarkan ketenaran, menawarkan dunia, menawarkan keindahan, kenikmatan, ya, maka terbawa semuanya. Disebutkan di dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang hawa bahwa semuanya merupakan kejelekan-kejelekan. Semuanya menunjukkan perkara-perkara yang naudzubillah akan membawa seseorang kepada penyimpangan. Abu Qilabah menyatakan inna ahlul ahwa Ahlu dalalah. Wala ara masirahum illa ila nar. Kata Abu Qilabah, sesungguhnya pengekor-pengekor hawa nafsu. Pengikut-pengikut hawa nafsu adalah golongan sesat. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali kepada api neraka. Aku tidak melihat perjalanan mereka illa ila nar. Fajribhum. Silakan Saksikan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat dengan hawa nafsunya kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Kecuali berakhir dengan pedang. Syiah jangan tanya bagaimana memerangi ahli sunnah membantai kaum muslimin. Khawarij jangan tanya bagaimana mereka memerangi para sahabat, para tabiin, memerangi para ulama, membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, meledakkan peledakan-peledakan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak perlu ditanya. Khawarij. Dan sekarang yang paling halusnya dari ahlul hawa, sufi. Menumpahkan darah atau tidak menumpahkan darah? Hah? Tidak. Atau siapa? Yang membakar pondok ahlus sunnah di Aceh siapa? Ahlul hawa. Yang membakar masjidnya kaum muslimin ahlus sunnah karena tuduhan wahabi siapa? Sufi. Ahlul hawa. Yang memusuhi para ulama mengancam Imam Syatibi akan membunuhnya. Siapa? Sufi. Imam Syatibi menceritakan dalam kitabnya Letusal. Bahwa dia dikejar-kejar ingin dibunuh oleh mereka. Sufi. Siapa lagi yang lembut? Alul Hawa. Murjiah. <laughs> Murjiah kan tidak mengkafir-kafirkan orang. <laughs> Orang berbuat dosa kayak apapun imannya tetap utuh. Kan begitu. <laughs> Mau berbuat apapun imannya nggak berubah. Kayaknya nggak punya musuh. Kata siapa? Amir Zid Tahir rahimahullah seorang gubernur yang belajar masya Allah berilmu dan duduk dengan para ulama menyatakan aku benci murjiah karena dua perkara. Pertama, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Karena mereka menganggap bolehnya memberontak kepada penguasa. pertumbuhan darah. Dan kedua, aku benci mereka karena mereka berkata, sungguh demi Allah kata beliau, Aku tidak sampai hati menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad dan Ibrahim. Rahimahullah. Tetapi mereka berani menyatakan iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Iman mereka sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Maka aku benci mereka karena dua perkara ini. Lihat yang pertama apa? Membolehkan pemberontakan. Mu'tazilah juga sama. Memiliki usulul khamsah, memiliki Pancasila Mu'tazilah. Lima prinsip Mu'tazilah. Yang pertama tauhid. Maknanya tauhid menurut mereka menolak sifat-sifat, mengesahkan Allah. Allah nggak punya, nggak mungkin punya sifat. yang pertama. Yang kedua keadilan. Maknanya keadilan menurut Mu'tazilah tidak mungkin Allah menakdirkan. Kalau Allah menakdirkan berarti tidak adil menolak takdir. Sampai yang kelima inkarul munkar. Apa inkarul munkar? Memberontak kepada penguasa yang boleh. Lihat ucapan Abu Khilabah tadi bahwa ahlul hawa, ahlul ahwa, ahlul dalalah. La ara masirahum illa ila nar. Aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali ke dalam api neraka. Lihat mereka. Jerilhum. Tidak mereka berpendapat dengan satu pendapat dengan hawa nafsu kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. <laughs> Kau muslimin yang saya hormati Adapun ahli sunnah membawa ketentraman Membawa kedamaian Membawa rahmat untuk seluruh <laughs> Menghargai darah kaum muslimin Dan mereka berkata seperti saudaranya anak Adam kepada saudara kembarnya. In basatta ya, yadaka ilayya litaktulani. Kalaupun engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku nggak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Khawarij mengancam, kamu halal darahnya menurut kami. Tunggu saja. Kata mereka, kata khawarij kepada ahli sunnah. Apa jawaban kita? Apa kita berkata, kamu juga halal darahnya? Enggak kan? Kita harus sunnah, tidak dengan emosi. Kalau dengan emosi, dengan hawa nafsu, kita ingin melawan. Kamu begini, saya begini. Kalau hawa nafsu. Tetapi karena kita mengikuti sunnah, dan Ali bin Abi Thalib menyatakan ketika mereka kufar, khawarij, kata Ali, la. Minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekufuran. Artinya mereka sesat. Tapi tidak bisa dikatakan kafir. Berarti bagaimana darahnya? Penguasa memerangi mereka itu haknya. Boleh memerangi pemberontak bukan sampai habis, sampai berhenti dari pemberontakannya. Hatta tafi'a ila amrillah. Tetapi kita diancam. Apakah kita mau lawan? Kalaupun kau menjulurkan tangan untuk membunuhku, aku tetap menyatakan bahwa engkau tidak halal darahnya bagiku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya Daud, "Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa." Dia ucapan Allah pada Daud alaihi salam, "Ya Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi. Maka hukumilah manusia dengan hak. Hukumilah manusia dengan hak." Wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa. Kalau hawa nafsu, saya dicercaya jengkel, marah, dendam. Itu hawa. Tetapi kalau ternyata dalam keadaan kita ditanya dan kebenaran ada di hadapan mata, ini hak. Masa kita katakan hak. Loh, tapi saat ini kan iya nyatanya hak. Kau muslim yang hormati. Kenapa wala tattabi'al hawa? Kata Allah, fayudillaka an sabilillah. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid. Mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih. Bimana su yaumal hisab karena apa yang mereka lupakan dari yaumul hisab. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Pokoknya dendam, pokoknya cekel saya, pokoknya, pokoknya, pokoknya. Sebentar, sebentar, sebentar. Hukumi. Lu dia pernah ngomong begini. Ya dia sudah rujuk. Ya mau aku sudah rujuk. Wah, hawa berarti. Sekarang apa sih tujuan kita ketika berdakwah? Tujuannya agar mereka menerima kebenaran. Lo yang salah kita tegur, kita peringatkan. Untuk apa tujuannya? Kalau-kalau dia mau balik. Nah sekarang sudah balik, Alhamdulillah. Kenapa? Rasulullah SAW benci dengan wahsyi. Benci. Dari hatinya benci. Karena membunuh paman yang dicintainya. Bukan hanya membunuh. Dan kemudian merobek jantungnya. Mencabut mencabutnya keluar. Tapi ketika masuk Islam apa ditolak? Kamu jangan masuk Islam. Udah jahat terhadap Hamzah, masuk Islam. Kok enak aja. Tidak demikian. Masuk Islam diterima. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan atau hindarkan wajahmu dari wajahku. Karena aku kalau melihat engkau aku ingat Hamzah. Sampai Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab dan Wahsy menyatakan alhamdulillah aku sekarang membunuh orang yang terjelek setelah aku pernah membunuh orang yang terbaik. Aku merasa sudah puas karena bisa mengimbangi amalan dengan membunuh Musailam al-Kadzab. Kalau ada orang yang musuh dakwah salafiyah dan kemudian mencacat pribadimu, dibongkar aibmu, dicelekkan aibmu, ternyata dia taubat, kembali pada sunnah dan menerima. Apa yang mau kita katakan? Ya sudah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan yang telah lewat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Kita pesimis melihat ahlul hawa. Karena memang Rasulullah SAW menyatakan Inna Allah tajaza sahib al-bid'ah taubat. Allah menghalangi ahli bidah dari taubat. Kecil kemungkinan mereka taubat. Tapi kalau terjadi, mereka berubah. Bagaimana? Yang tadinya memerangi Rasulullah SAW, memerangi secara fisik, bukan memerangi secara manhaj sunnahnya diserang, bukan fisiknya diserang oleh mereka para musyrikin jahiliyah dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kemudian masuk Islam. Diterima? Diterima. Alhamdulillah. Gembira Rasulullah SAW. Dan sampai Rasulullah SAW terusir di Taif. Dilempari batu. Berdarah-darah. Sampai ditawarkan oleh Allah melalui malaikat yang datang kepadanya. Aku malaikat jibal. Aku malaikat gunung. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau inginkan agar aku menimpakan dua gunung batu itu pada mereka, aku akan timpakan. Kata Nabi jangan. Aku berharap dari turunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah azakumullah muslimin saya hormati. Rasulullah SAW masih berharap kalau tidak mereka turunannya. Maka hendaklah kita berdakwah dengan ikhlas, menyampaikan ilmu dengan ikhlas dan belajar beramal dengan ikhlas karena Allah Taala dan berupaya untuk membersihkan dari tarikan-tarikan hawa <laughs> Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Kalau saja kebenaran yang harus mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit-langit dan bumi kata Allah. Kalau saja kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsunya orang-orang kafir, hawa nafsunya orang-orang yang menyimpang, kalau kebenaran ini harus mengikuti mereka, akan hancur langit dan bumi. Mananya tidak bisa mengikuti hawa nafsu mereka. Al-haq, hak. Kebenaran tetap kebenaran. Kamu suka, kamu tidak suka, ini kebenaran. Kamu cocok, kamu gak cocok, ini kebenaran. Mereka mendukung, mereka tidak mendukung, ini kebenaran. Mau apa? Tapi mereka nggak suka, walaupun mereka nggak suka. Tapi nanti kita tidak, walaupun. La yadurruhum man khadalahum. Ahli sunnah, Taifatul Mansur, di antara ciri-ciri yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tidak merasa dirugikan sedikit pun oleh orang-orang yang mengacuhkannya, oleh orang-orang yang tidak menolongnya. Tidak dirugikan sedikit pun. Kebenaran tetap kebenaran. Maka hati-hati dengan hawa. Hati-hati dengan hawa. Kata Allah dalam ayat lain, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa." Kata Allah, jangan taati mereka-mereka yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsu. Diperingatkan oleh Allah agar kita jangan mengikuti Jangan mengikuti mereka-mereka yang telah dilalaikan oleh Allah hatinya untuk mengingat Allah dan ittaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya, dan susir. Jangan taati mereka. Bahkan Allah menggambarkan mereka yang paling sesat. Dengan kalimat waman awallu. Siapa yang lebih sesat? Mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Kalimat paman adallu menunjukkan gak ada yang lebih sesat. Siapa? Kata orang yang lebih sesat. Ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Walaupun dengan nada tanya, siapa yang lebih sesat? Dari orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk yang jelas. Waman awal, siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih goblok, siapa yang lebih dungu daripada orang yang dikasih kebenaran lebih memilih hawa nafsu. Dikasih al lebih memilih pokoknya. Lebih memilih hasil pikirannya, hasil perasaannya, pokoknya. Manhaj mereka ahlul hawa yang sering dibangun di atas kalimat pokoknya walaupun disampaikan ayat sampaikan hadis sampaikan fatwa ulama tetap pokoknya ini dikatakan waman abal siapa yang lebih sesat dari orang sejenis itu maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita kaum muslimin untuk sabar bersama ahli sunnah. Osir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه sabarkan dirimu bersama mereka-mereka yang beribadah berzikir pada Allah pagi dan sore mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa dan jangan mengikuti mereka-mereka yang telah kami lalaikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya disuruh untuk menjauhi yang ini sabar dengan yang itu. Lihat, manusia dibagi dua oleh Allah, dua golongan. Disuruh kita sabar dengan yang ini dan hindari yang itu. Di mana yang suruh kita sabar? Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbakum. Sabar dengan mereka-mereka yang selalu beribadah kepada Rabbnya. Di pagi dan sore hari Selalu mengingat Allah dengan ikhlas. Yuriduna wajah. Karena berharap wajah Allah. Mukhlisin. Sabarlah kalian dengan ahlul ikhlas. Sabarkanlah dirimu dengan mereka-mereka orang-orang yang ahli ibadah. Ahli sunnah. Yang mukhlusun. Sabarkan dirimu dengan mereka. Kenapa dikatakan sabarkan dirimu dengan mereka? Karena sering negur kamu. Ya. Iya kan? Kita salah, disegur. Itakillah. Ini halal. Ini tidak boleh. Ini nggak sunnah. Biasanya nggak sabar. Ah, capek sama orang ini. capek saya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini salah. Ini salah. Hati-hati. Kalau nggak sabar bersama mereka, naudzubillah. Gantinya adalah man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Hati-hati. Wala tuti' kata Allah, jangan turuti Orang-orang yang telah kami lalaikan mereka dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Hati-hati. Diperingatkan hati-hati karena biasanya menggiurkan apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu lakukan didukung. Ya. Iya bos, baik bos. Benar-benar, nggak pernah salah. Benar-benar, betul. Setuju saya. Wah, itu bagus. Saya suka itu nggak pernah ada kata tidak. Semuanya boleh. Biasanya orang senang. Ini sahabat saya. Pada terbalik. Yang tadi selalu negur kamu, itu sahabatmu yang sesungguhnya. Itu temanmu dunia akhirat. Tapi yang ini, ini akan jadi musuhmu nanti di akhirat. Ketika sudah bertemu Allah SWT baru saling salah menyalahkan. Al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang yang saling cinta mencintai karena dunia Nanti di sana jadi musuh-musuhnya. Kecuali orang yang takwa. Mereka saling bersahabat menjaga ukhuwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pada satu menjaga ukhuwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun hizbiyun menjaga persatuan dengan mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Itu lihat bedanya. Ahli sunnah menghidupkan ukhuwah Islamiyah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan mereka ahlul ahwa, hizbiyun, mereka mengadakan atau berupaya untuk menjaga persatuan dengan mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Gak usah saling salah menyalahkan. Gak usah saling tegur menegur. Kita saling hormat menghormati apa kita berbeda. Kamu pemahaman Syiah, tidak apa-apa, kita hormati Syiah. Kamu pemahamannya Sufi, kita hormat Sufi. Kamu pemahamannya apa? Silahkan. Masing-masing boleh berpendapat. Yang penting kita bersama, bersatu. Ini yang nanti yaumul qiyamah akan saling bermusuh musuh Kenapa engkau tidak negur aku? Kenapa engkau diam? Kenapa kamu tidak menyalahkan saya? Kenapa, kenapa, kenapa? Adapun mereka di dunia mungkin agak capek, agak berat. <laughs> Waduh, kalau begini susah. Iya, mungkin berat dari satu sisi, tapi sisi lainnya nikmat. Ada yang menegur, itu enak. Akan terasa ketika kamu menyaksikan orang bergelimang kesesatan, terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan, kamu selamat. Alhamdulillah. Ternyata saya selamat. Kenapa? Karena sabar bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajhah. Karena sabar dengan ahli sunnah, sabar dengan salafiyin. Jangan sampai kalimatnya menunjukkan kalau dia tidak sabar bersama salafi. Kalimatnya menunjukkan kalau dia tidak sabar bersama salafi. Statusnya selalu mengejek salafi. Mereka tuh merasa benar sendiri, mereka tuh terlalu kaku, mereka tuh selalu menyalahkan orang, mereka isinya begini terus, begitu terus dan sebagainya. Sedangkan ahlul bidah dipuji terus sama dia. Lihat pengajiannya, isinya rahmah, hikmah, isinya ilmu, tak ada yang nyalakan fulan, fulan tak ada. Nah, artinya dia sudah nggak sabar dengan salafiyin. Ya, terang-terangan aja ngomong saya sudah jadi hizbi. Kan enak. Saya nggak cocok lagi dengan kalian salafiyin kan. Jelas. Ini nggak mau ngomong gitu. Tapi selalu kalimatnya sindir, sindir, sindir. Dan ini banyak. Mungkin yang kelihatan satu dua, padahal banyak. Karena yang lainnya nggak punya Facebook, jadi nggak ketahuan. Yang punya Facebook ketahuan. Yang punya Facebook Ah, sebelum saya sama mereka itu isinya nyalakan sana, nyalakan sini. ya, mulai, eh, mulai. Allah Terus kalau nggak suka sama mereka, kamu sama siapa sekarang? Ya semua orang-orang bijak. Yang mana itu? Bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sono, bijak kemana-mana. Allah Itu sebagai tambahan saja tentang hawa nafsu, bahayanya, dan juga perkara yang sangat mengerikan ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam Quran dan juga para sahabat para tabiin mengingatkan bahayanya hawa nafsu. Nasallahu salamul hidayah. Wa taufiq wa tsabat ala sunnah. Bukan yang tadinya? <clears throat> Ada berapa pertanyaan? Apakah Tindakan Rasulullah SAW tidak melihat wahsi boleh dilakukan oleh umatnya yang memboikot temannya karena urusan pribadi yang sudah lewat tiga hari. Menyambung. Nah, itu ada peringatan keras dari Nabi SAW. Tidak boleh hanya karena urusan pribadi Yang ini berpaling, yang itu berpaling. Khairuhuma man yabda'u Yang lebih baik adalah yang mengutamakan atau yang memulai dengan salam. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Kecuali kalau karena masalah agama. Rasulullah SAW memboikot tiga sahabatnya yang mulia karena tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. <laughs> Rasulullah SAW tidak mau bicara dengan mereka sampai hampir 50 hari. Sampai turun ayat Allah Ta'ala. Menunjukkan taubatnya. Baru terima. Baru kemudian Rasulullah SAW berbicara kembali. Sehingga kalau masalah pribadi tidak boleh lebih dari tiga hari. Itu sudah nasan syariah Hadis yang sahih kalau masalah agama, sampai mereka kembali. Sampai mereka kembali. Demi Allah, kalau engkau belum berhenti dari kebidahanmu, penyimpanganmu, belum cabut ucapanmu, saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Sampai kapan? Ya sampai dia berubah. Sampai dia mencabut ucapannya. Kalau masalah pribadi, ikhlaskanlah. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan hakmu, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah meniru suatu produk sehingga konsumen tidak bisa membedakan mana produk asli, mana tiruan? Tidak boleh, haram. Itu termasuk ghish. Man ghashana falaysa minna kata Nabi. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. At-tajir sadiq, pedagang yang jujur bersama kahatain kata Nabi. Pedagang yang jujur akan bersamaku seperti dua jemari ini. Hmm? Nah, Sebagian asatid ahlu sunnah sering membicarakan asatid ahlu sunnah yang lainnya. kalau perkaranya perkara yang sangat terawan. Artinya, kita bagaimanapun juga harus menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dan kalau ada seorang yang mengajarkan sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang membuat e, kaum muslimin menjadi salah paham atau menyimpang atau karena sedikit bingung, maka tentunya perlu diperingatkan dari orang ini. Tetapi kalau hanya urusan pribadi dia dengan pribadi orang tersebut, jangan kait-kaitkan dengan masalah manhaj. Ini pertanyaannya adalah mereka-mereka yang mentahdir karena masalah pribadi. Karena dia tersinggung dengan si fulan, benar jangan ngaji sama dia kurang ngajar dia mengatakan saya begini dan begitu. Lalu urusan pribadi, bukan urusan manhaj. haji. Ini apa yang saya katakan tadi betul-betul harus ikhlas dalam masalah ini. Kita harus nuban bahwa tidak kita masya Allah, hafizahumullah adalah orang-orang yang ikhlas. Berbicara bukan karena urusan pribadi, tapi urusan-urusan yang memang berkait dengan manhaj. Berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan dakwah. <laughs> Walaupun terpaksa harus menyatakan si fulan begini, si fulan begitu. <laughs> Kalau kaitan dengan masalah manhaj dan kepentingan dakwah, ini terpaksa mau tidak mau harus diucapkan. Tetapi tentunya kalau masalah-masalah yang kaitannya dengan urusan pribadi dan dia mau memaafkannya, tidak mengapa. <laughs> Itu adalah yang terbaik Kalaupun menyelesaikan, selesaikan secara pribadi pula. Gak perlu dibawa di mimbar. Bagaimana menasehati ikhwan senior? Semua ada senior, ada junior? Yang terkadang kata-katanya dalam menyikapi keadaan fitnah melebihi asatid dan ulama. Karena di dalam dakwah salafiyah ukurannya bukan senior atau tidak senior ukurannya ilmu ukurannya ilmu apakah dia memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu apakah dia ilmunya lebih dari si fulan ataupun dia di bawahnya si fulan atau dari ilmu dan amal bukan dari sisi ilmu saja ilmu dan pengamalan dia alim memiliki ilmu yang sangat tinggi tapi tidak mengamalkan maka dia rendah serendah rendahnya tapi dia memiliki ilmu sederhana tapi dia mengamalkannya, maka dia lebih mulia. Apalagi ilmunya tinggi dan pengamalannya bagus. Maka ini yang kita duduk bersimpu di hadapannya belajar dan menimba ilmu dari beliau. Enam. Mau senior maupun junior. Apakah dia baru kemarin tapi karena belajarnya semangat tiba-tiba dia jadi alim? Tapi yang lama banget dari sejak zaman dua, uh, sebelum 2000 tetapi gak pernah ngaji merasa senior, saya senior, saya senior, saya senior. Tapi ngaji tidak. Ngomong pinter. Masya Allah. Saya itu dari tahun sekian ngaji. Bukan dari tahun sekian. Pernah tahun sekian ngaji. Terus berhenti. Sibuk dengan ngaji di internet. Sibuk dengan kopas. Copy paste. Seorang yang bijak akan mendudukkan dirinya pada kedudukannya. Seorang yang bijak akan mendudukkan dirinya pada kedudukannya. Saya siapa? Dudukan. Kalau dia kapasitasnya bukan asatidah apalagi ulama, ya sudah, jangan lancang. Jangan gegabah. Tanya kepada para itu tanya pada para ulama. Dudukanlah. Orang yang sering celaka adalah orang yang tidak bisa mendudukan dirinya di mana tempatnya. Harusnya dia di kelas 1, dia bergaya di kelas 6. Ya, dipermalukan akhirnya di depan umum, ya, ditertawakan. Dia harusnya di kelas bawah, tapi dia belajar sebagai ulama. Kalau terjatuh fatal. Jangan kamu merasa gampang untuk berjalan di atas tali. Kalau kamu bukan pemain sirkus. Wah, enak ya dia jalan begitu. Saya coba. Jatuh. Binasa kamu. Ini kok kayaknya Ustaz satu keenak. pulang kata pulang kata Masa saya nggak bisa? Jatuh dia jatuh <laughs> tuh tersungkur. Ditahdir sana sini akhirnya. Kesana enggak kesini enggak. Apa penyebab terjadinya fitnah yang menimpa salafin Indonesia yang sulit didamaikan walaupun oleh masyayikh ulama sekalipun? Karena ada hawa. Jawabannya karena ada hawa. Mudah-mudahan akan terlihat jelas Ya. Ternyata di mana hawa nafsunya? Maka kemudian kalau sudah jelas di mana hawa nafsunya, selesai. Terpisah antara ahlu sunnah dengan ahlul hawa. Bagaimana kita menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan asatidah kita? Ya. Kita berpegang dengan asatidah ahlu sunnah yang direkomendasi oleh para ulama, yang dikenal oleh para ulama, dan kita menghindar dari mereka-mereka yang ditahdir oleh para ulama dan diperingatkan oleh para ulama dan diperintahkan oleh para ulama untuk menjauhi mereka. Ini yang selamat. Ini yang selamat. Apakah Syekh Al-Hajuri ulama ahli Sunnah? Syekh Rabi sampai menyatakan yang paling berbahaya sekarang ini adalah Hajuri. Waktu itu. Nah, karena tingkahnya, ucapannya. Nggak ada yang selamat para ulama dari dia. Ya. Nggak ada yang selamat para ulama dari dia. Kemarin saya berpikir nggak ada yang selamat itu ya hampir kena semua. Ternyata bukan hampir, kena semua. Ya, sudah tersisa. Ya, bukan hampir. Semuanya kena. Justru yang tidak kena malah kayak Ali Hasan. Justru yang gak kena malah Abul Hasan gitu. Apa hukum menyumbangkan anak di sekolah-sekolah umum hizbi? Kenapa? Harus di pondokan pondok mereka kalau di pondok alus sudah ada. Ngapain? Bagaimanakah ajaran sufi itu? Ajaran sufi lebih mementingkan perasaan. Intinya lebih mementingkan perasaan. Sampai mereka melatih perasaannya dengan dikir-dikir dan mereka merasa kalau sudah sampai tingkat tertentu hatinya bisa merasakan apa yang Allah mau. Setelah itu mereka berkata bahwa kalian mendapatkan ilmu dari Nabi, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah Taala. Sedangkan kami langsung dari Allah Taala. itu mereka. Nah, Sufi. Apa istilah mereka? Kadang mereka mengistilahkan wangsit. Kadang mereka istilahkan wisik Kadang mereka istilahkan apa lagi? Ilmu laduni dan lain-lain. Eh. Ah, Dukungan lagi masih ada. Nah, nah, tolong jelaskan tentang keadaan berikut. Abdul Taslim, Firanda, Edi Jawas, Syal Hajuri, Batu Salam. Waduh, ini bikin satu kitab, Jarah takdir. Nah, tapi ini hampir semuanya majruhin. Nah, semuanya مجروحين ini بعضها فوق بعض وبعضها أهون من بعض نعم Kasih Jawa sudah jelaskan, Firanda sudah jelas, Hizbi, Sasim sama saja, Abdul Salam sama mereka. Kenapa Ustaz kita tidak mau diajak debat dengan mereka? Termasuk saya nggak mau diajak debat. iya. Imam Malik ketika diajak debat, saya bina ilal hanud. Marilah kita ke warung, kita diskusikan. Kamu sampaikan hujahmu, aku sampaikan hujahku. Kata Imam Malik, gimana kalau aku kalah? Kalau aku kalah, ikut aku. Kalau aku sudah ikut kamu, kemudian kita ditantang lagi oleh orang yang ketiga. Ternyata yang ketiga menang gimana? Ya kita ikut mereka. Araka tantaqilu. Aku lihat engkau berpindah-pindah dari satu agama ke agama lain. Min dinin ila din. Kalau kamu belum ketemu agama, mau cari sendiri. Saya sudah punya. Saya sudah mendapatkan agamamu. Ada kalimat yang penting di dalamnya. Ya. Wad-din laisa liman ghalab. Ini catat. Ad-din laisa liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Titik. Ya. Jadi kalau menang debat bukan berarti benar. Ada ahlul hak nggak pandai berdebat, ahlul batil pandai retorika, pandai berbicara. Maka dia menang. Apakah berarti dia yang hak? Tetap kebenaran, kebenaran. Sehingga tidak perlu berdebat. Karena ad-dinu laisa liman Agama bukan milik pemenang debat. Benarkah ustaz-ustaz kita dusta dalam menuduh? kalau memang dusta akan terbukti hibalul kadzib qasirah talinya kedustaan itu pendek ditelusuri ketahuan bohongnya nah silakan kalau memang terbukti dusta apa yang kita sampaikan apa yang kita baca dari mereka sendiri apa yang kita sampaikan adalah apa yang kita dapatkan dari mereka dari ucapan mereka dari kasat mereka baik Urusan Ali Hasan misalnya. Satu saja. Dosa. Yang membantah bukan satu dua ulama. Bahkan saya ketika pertama mendengarkan di tempatnya Syekh Rabi, saya terkejut. Betul-betul kaget. Ali Hasan sampai diucapkan sekeras itu. Sampai merasa kurang yakin tanya sama sebelahnya. Itu yang dimaksud siapa? Yang sedang dibantah oleh Syekh Rabi. Ali Hasan. Alias Abdul Hamid. Iya. Masya Allah. Taib ini yang berbicara bukan satu dua ulama, sekian ulama. Sekarang mereka mengundang Ali Hasan itu di Jakarta, kira-kira dusta atau bukan dusta? Saksinya se Indonesia. Dusta? Taib. Itu mungkin belum tahu. Sekarang dikasih tahu. Bagaimana pendapat kalian? Allah Tidak rujuk Tidak bertaubat Tidak menyatakan kemarin kami salah Nada Arifi Sama juga Ada di Radio Roja Tapi Dusta pada dusta Saksinya se-Indonesia Semuanya lihat Al-Arifi Bahkan ada yang kadung terkagum-kagum Waduh itu favorit saya Ustaz katanya Dari mana kamu tahu Dari Roja Padahal Allah, para ulama berbicara keras terhadap orang ini. Membela khawarij terang-terangan. Membela mereka-mereka hizbiyin terang-terangan. silih kepada para ulama jelas-jelasan. Dimuatir aja. Baik. Dusta apa enggak dusta kira-kira? Bagaimana mau dikatakan dusta? Yang nontonnya banyak. Saksinya saya Indonesia yang melihat. Apalagi? Alhamdulillah sehingga biasa mereka menyatakan seperti itu dengan gambaran yang umum. Oh mereka dusta. Sebentar. Rincikan yang dusta yang mana. Ini ada 100 nih bantahan terhadap mereka. 50 dusta misalnya. Yang 50-nya bagaimana? Bisa dimaafkan? Ternyata itu bukan dusta misalnya. Salah paham. Pak ini salah paham, ini salah paham, ini salah paham, ini salah paham. Terus yang sisanya 50 mau diapain? Jangankan 51 saja permasalahan. Mereka membela ahlu balal sudah cukup. Kata Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah dan para ulama cukup. Satu saja. Mereka memuja ahlul bidah sudah cukup. Berapa batasan kumis dalam Islam? saya tidak tahu. Yang pernah saya tahu di dalam surat al mustaqim Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika berbicara membedakan diri dari mereka dari majusi adalah dengan memanjangkan jenggot dan memotong kumisnya memotong kumisnya agar tidak bersambung dengan jenggotnya itu pendapatnya atau ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beberapa ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Zainu tidak melewati mulutnya. Jadi kalau melewati mulutnya itu jangan potong. Yang sini tidak boleh sampai ke jenggotnya, ya, potong, pendekkan, diputus karena mereka menyambung jenggotnya dengan kumisnya. Itu yang saya tahu. Allah Taala alam. Anak ingin menikah, Ustaz. Akan tetapi ibu saya yang melahirkan saya menyuruh saya agar menyelesaikan kuliah yang di sana bercampur laki-laki dan perempuan. Afwan solusinya dari Ustadz. Bagaimana? Selesaikan kuliah. Apa ini? Oh dari Ustadz A, selesaikan kuliah. Kalau nasihat antum bagaimana? Tinggalkan kuliah. iya. Kalau nasihat saya tinggalkan kuliah dan bujuk orang tua agar paham. Bujuk orang tua agar paham ngapain kuliah yang penting itu tiga perkara buat kalian para wanita kasur dapur dan di sumur barakallahu kuliah tinggi tinggi urusannya nanti menyuci bajunya suami masak di dapur enam gendong anak bolehkah kita mondokkan anak-anak kita di Mahat Al Madinah Boyolali dan siapakah pendirinya Voy a solo, maksudnya. Hah? Voy a Madia solo. Itu sama. Apakah Ustaz Sofyan Roy seorang hizbi atau ahlus sunnah? Ahlus sunnah. Sepengetahuan saya. Dan apa yang dikritikkan kepada dia, dia mencabut ucapannya. Enam. Dan termasuk yang berbicara tentang dia saya. Artinya bukan saya membela kesalahannya. Saya sudah katakan kepada dia, sudah menasehati, sudah memperingatkan. Dan dia mengucapkan dengan tegas bahwa saya cabut ucapan saya dan saya tidak bermaksud mencerca Syekh Rabi <laughs> dan seterusnya. Ada permasalahan di Ciamis berkaitan dengan intern pondok pesantren dan pribadi dia dalam urusan dagang sehingga kalaupun suruh memilih mungkin saya memilih yang lain tetapi untuk menyatakan dia hizbi saya tidak menyatakan demikian Para fikum Di banyak pertanyaannya hampir sama bagaimana cara melindungi konsalafi orang kenal dakwah al sunnah dari pengaruh sururi yang beberapa kitabnya sama itu kita terangkan bahwa penyimpangan mereka karena ya itu banyak memaklumi ahlul bidah dan hizbi Sehingga kita bertanya mungkin sama. Tetapi membela tokoh-tokoh penyesat umat. Alhamdulillah, ini pertanyaan. Walaupun tulisannya nggak bagus, tapi terpahami. Bagaimana dengan ada ayat menjelaskan secara gamblang tentang cara berwudu. Bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang cara wudu yang benar? Untuk petunjuk Rasulullah SAW. Manakah yang kita pegang sebagai panutan? fikum. Saya sudah katakan berulang-ulang bahwa Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Apa yang ada dalam Quran kita pakai dijelaskan, dilengkapi, disempurnakan dengan ucapan Rasulullah SAW. Ini pertanyaan terakhirnya lebih menjengkelkan lagi. Apakah perlu kita tinggalkan saja hadis-hadis seperti itu? Maksudnya apa? Karena ini imma orang baru belum ngaji atau orang yang fi bihi hawa dalam hawa nafsu dalam hatinya ada hawa nafsu. Quran sudah cukup ngapain pakai hadis-hadis? Al-Quran menerangkan dong cara wudhu. Sedangkan hadis-hadis merincikan ketika Allah menyatakan fansilu wujuhakum. Dari mana kalian tahu? Harus membersihkan hidungnya, lubang hidungnya, mulutnya, kumur-kumurnya. Kalian tidak tahu. Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Dan menerangkan. Fansilu wujuhakum, muka itu artinya seluruhnya, termasuk lubang hidungnya dan kumur-kumurnya. Itu apa? Tidak ada toh. Itu kan bertentangan dengan Quran. Tidak bertentangan. Karena Allah menyatakan muka, wajah, hidung termasuk wajah, mulut termasuk wajah. Maka Nabi menyatakan dan menyontohkan, menyunahkan untuk memasukkan air ke hidung. Istinsyak, wistinsyak. Dan masukkan air ke mulut dan berkumur-kumur. Allah. Ini Quran. Lah Qurannya enggak ada. Dirincikan oleh Nabi. Maksudnya wajah itu termasuk Lubang hidung termasuk lubang mulut, persisnya. Bahkan kalau perlu dengan siwak. Laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Inna quludu ma'khul salah. Oh kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hati-hati kalau bertanya. Udah tulisannya kurang bagus, bahasa juga kurang bagus. Bahasa juga kurang bagus. Kan sudah jelas dalam ayat ini. Untuk apa hadis-hadis itu? Apa maksudnya? Ajib. Wallahi ajib. Apakah Rab yang ada di Bengkulu dan Abu Hazim yang ada di Magata termasuk Haddadiyin? Naam. Ainul Haddadiyin. Tokohnya Haddadiyin. Barakallahu fikum. Apakah Dajjal sekarang sudah ada? Belum. Dajjal secara istilah yang dimaksud dalam hadis-hadis sahih belum muncul. Tapi jilah dengan makna kadzabun itu sudah banyak. Karena dalam hadis sebutkan nanti akan muncul di akhir zaman dajjalun. Para dajjal itu maknanya kadzabun. Tapi kalau dajjal yang dikatakan matanya rusak sebelah, nanti dia begini dan begitu, jalannya begini, bentuknya begini dan sebagainya itu di akhir zaman. Bahkan yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Tolong jelaskan dari dari berkat dengan gambar atau video dan bagaimana jika video itu dijadikan dengan alasan untuk berdakwah. Pendapat para ulama tentang gambar haram. Eh. Dengan dalil-dalil yang sahih tentang masalah gambar La'anullah al-musawwirin, Allah melarang para musawir, para penggambar, para pelukis dan sudah sebutkan tadi ucapan Syekh bin Bas, apakah dengan pena ataupun dengan zir, dengan tombol tetap haram dan saya tidak ridho kalau ada yang mengambil foto. Demikian pula video untuk disimpan. Sama saja. Adapun beberapa fatwa ulama seperti Sufal al-Fauzan yang menyatakan bahwa itu naklan itu adalah siaran langsung yang ketika dia berbicara bisa dilihat dari orang-orang yang di luar dengan uh, apa namanya itu dengan media-media seperti itu <laughs> maka itu adalah naklan penukilan apa yang ada di dalam dalam keadaan langsung <laughs> nah itu pernah ditanyakan dan dikatakan oleh beliau boleh afan minkum kami selama ini mengikuti riset agar berhati-hati duduk di majelisnya Ustadzul Qarnain karena beliau sering membuat pernyataan yang menyalahi manhaj. Apa dengan keterangan Ustadz di sesi dua tadi merupakan tazkiyah rekomendasi bahwa kita sudah perbolehkan bermajelis dengan beliau yang artinya beliau Ustadzul Qarnain sudah rujuk kembali ke manhaj salaf dan menyambut pernyataannya. Jazakallah khair. <clears throat> Syekh Rabi' mengatakan setelah menasehati mereka dua pihak menyatakan suruh ta'awun hendaklah kalian bekerja sama dan kalau menolong ingatkan ini proses tinggalkan ini kalimat salafi muza'za nggak perlu pakai istilah-istilah seperti itu hizbi hizbi bukan salafi ini sudah diucapkan di situ dan disuruh untuk bekerja sama dan saya melihat bahwa beliau Zulkarnain melakukan apa yang disampaikan oleh Syekh. Beliau berbicara tentang Yazid setelah itu dia berbicara tentang raja, membantahnya, mentahdirnya dan dia juga berbicara tentang mereka bukan salafi muzaza tapi hizbi. Alhamdulillah. Berarti apa ucapan terakhirnya Syekh? Ta'awanu. Kerjasamalah kalian. Dan pernah pula ada sururi hizbi melaporkan Zulkarnain. Ini hizbi sururi bukan kita. Firanda dan kawan-kawan. Datang ke Syekh Saleh Fauzan melaporkan Dulkornan, Dulkornan begini dan begitu. Syekh hanya tersenyum. Dulkornan rajulun tayyib. Ta'awun ma'ahu. Dia orang baik. Hendaklah kamu tahun dengan dia. Malah diberi tazkiyah oleh Syekh Saleh Fauzan. Kalau, kalau, kalau, kalau, kalau terjadi apa yang terjadi besok atau lusa, ya mungkin kita akan lihat lagi. Tapi sementara itu, itu yang saya ketahui. Sehingga Allah Ta'ala alam ta'awan ma'ahu. Ya. kerjasama dengan beliau. Ambillah ilmu dari beliau. Ya. Istafidu minhu. Jazakumullah khair. Yang paling kopeh adalah Jafar Soleh. Enam, yang susah untuk nasihati. Enam, Saat bisa nasihat bagi pemuda yang sudah ingin menikah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, albaah yang harus dipersiapkan. <laughs> Nah, kemampuan untuk menafkahi istrinya nanti dan agamanya yang cukup mampu secara ilmu. Man istata'a minkumul falyatazawwaj. Ciri-cirinya kalau kamu mampu nikah adalah kamu makan dan hidup sendiri bisa menghidupi dirimu sendiri. Sebab ta'amul wahid ya kifnain. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri, tapi kalau saya punya itu belum tentu bisa. Makanan satu orang cukup buat dua orang. Nikahlah. Nah, gaji saya cuma sekian kok, hanya bisa ngekos cukup. Kamu bisa menghidupi dirimu, bisa. Tinggalmu saya kos. Kerjamu cukup untuk makanmu, cukup. Cukup untuk istrimu juga, insya Allah. Bagaimana cara agar kita sabar dan istiqomah dalam menjalankan sunnah? Belajar, menimba ilmu, jangan berhenti, dan terus berhubungan dengan asatidah dan para ulama. Nah, daftar ustadz yang dapat diambil ilmunya. Saya nggak hafal. Iya. Nama-namanya aja nggak hafal. Apakah Ustadz merekomendasikan Pondok Al-Madinah ya, di Solo? Adakah penyimpangan di pondok tersebut? <clears throat> Ada beberapa tanya tentang masalah ini. Yang jelas kalau saya melihat mereka itu terlalu berani. Terlalu lancang. <laughs> berveri very koloso. Hanya karena ingin resmi dan ingin mendapatkan ijazah sehingga banyak perkara-perkara yang mereka langgar. Enak. Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang haramnya membunuh kelelawar atau kalong dikarenakan binatang tersebut pernah berdoa melindungi betul Maqdis? Saya nggak tahu. Nggak pernah mendengar. Bolehkah mengambil Ustaz eh mengambil ilmu dari Ustaz Abdul Bar dan bagaimana mauqif beliau? Mauqif beliau sama Dzulqarnain. Eh, bersama Dzulqarnain tidak bersama Ja'far Soleh. Kemarin ada pembicara di kalangan mereka membicarakan tentang Ja'far Soleh dan mudah-mudahan <laughs> Allah berikan <laughs> kebaikan pada mereka. Peringatan terakhir <laughs> terhadap satu orang ini. Kenapa? satu orang Ja'far Soleh maksudnya. Jazakumullah khair. Wala minkum la taqsir. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. <clears throat> Semoga taufik wal afiyah hidayah. Ana wa lakum wa jami'il muslimin. Salafiyina. Sunnah wal jamaah. Subhanak